Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi الرحمن Assalatu wassalamu ala man la nabiyya على Amma ba'd. Kemudian beliau beliau rahimahullahu taala menyebutkan poin yang ke-30. Fa idza qila laka dan jika dikatakan kepadamu ma hukmu sabbillahi wa sabbi rasulihi wa sabbi dinihi awil istihza'i bidzalik apa hukum mencela Allah, mencerca Allah dan mencela Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencela agamanya atau memperolok-olok pada demikian itu memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasulnya dan juga memperolok-olok agamanya. Fakul maka katakanlah, hada kufrun akbaru ini adalah kekafiran yang besar. Ketika orang menghukum, mencela Allah, menghina Allah, menghina Rasulnya, dan mencela agamanya, maka ini adalah kekufuran yang besar. Man ta'ammadahu kharaja min millatil Islam barang siapa bersengaja melakukannya maka dia telah keluar dari Islam. Bad dalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya serta kepada rasulnya kalian memperolok-olok janganlah kalian meminta maaf sungguh kalian itu telah kafir setelah kalian beriman ada menerangkan kepada kita tentang jelasnya kekafiran orang-orang yang mencela Allah, juga mencela Rasulnya, juga mencela agamanya. Serta memperolok-olok dari demikian itu adalah kekafiran. Dan disebutkan di sini kalau melakukannya itu dengan sengaja, maka dia telah keluar dari keislaman. Kalaupun dia melakukannya karena dipaksa, maka terangkat pena darinya. Tidak dicatat padanya, tidak kita kafirkan yang kita kafirkan ketika dia bersengaja mencela Allah, mencela Rasulnya, atau mencela agamanya atau kitabnya. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah dari dari sekte Syiah yang mereka menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau menikahi pezina, menikahi Aisyah, Aisyah itu pezina. Juga menganggap agama itu masih kurang, perlu ditambah yaitu Al-Quran. Al-Quran itu masih kurang kata mereka. Ada lagi mushaf yang disebut dengan mushaf Fatimah yang mereka buat-buat sendiri. Juga memperolok-olok ahli sunnah yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka melakukan hal itu menunjukkan tentang keberadaan mereka yang sebenarnya bahwasanya mereka telah keluar dari Islam disebabkan celaan mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hinaan mereka kepadanya, kepada beliau. Dan juga penghinaan mereka kepada malaikat Jibril. Bahwasanya malaikat Jibril itu salah menyampaikan amanah, menyampaikan risalah salah. Seharusnya disampaikan kepada Ali, kemudian disampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ketika mereka salat salam ke kanan, melaknat Jibril ke kiri juga melaknat. Karena Jibril tadi telah salah kata mereka. Orang seperti ini apa hukumnya? Apakah boleh untuk membunuhnya karena dia sudah keluar dari agama? Jadi ini yang biasa dipertanyakan oleh orang-orang. Kalau misalnya kita mendapati orang menghina Allah, mencerca Allah di jalan misalnya. Hukum asalnya boleh langsung dibunuh. Akan tetapi melihat kalau kita langsung membunuhnya, kita yang akan diangkat juga sama pemerintah mungkin langsung dipenjarakan atau di diberi hukuman juga seperti itu. Apalagi negara seperti negara kita, negara bebas. Di orang menghina Allah tidak masalah. Menghina Nabi, mencela Allah, mencela Nabi tidak masalah. Kalau kita langsung membunuhnya, maka kita akan mendapatkan kemadaratan. Dengan itu, kita dituntut melihat maslahat dan masadahnya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi sebagai pemimpin. Ketika ada yang menghina Nabi, Umar bin Khattab juga Khalid bin Walid meminta izin untuk membunuh orang tersebut. Maka Nabi melarangnya. Tujuannya apa melarang? Supaya tidak dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh para sahabatnya. Jadi menjaga, jangan sampai muncul masalah yang lebih besar. Jadi kalau hukum asalnya tadi, misalnya kita jalan di hutan, yang tidak ada orang lagi kecuali kita, kita menemukan seseorang menghina Allah, mencaci maki Allah. Maka orang seperti itu, kalau dia memang bukan orang gila, atau dia mengucapkannya dalam keadaan sadar, cuma biasa dia seperti itu mencerca Allah, menghina Allah, maka boleh untuk kita bunuh dia, kalau kita memiliki kemampuan. Akan tetapi kalau tidak memiliki kemampuan atau nanti akan menimbulkan madarat, kita akan di disiksa juga atau dipenjara maka jangan kita melakukan tetap kita mengingkari yang mengingkari orang tersebut dan mengkufuri orang tersebut dan kejadian yang berkaitan dengan Musaili dengan e, kisah Zul Khuwaisirah yang dia keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut jihad berperang setelah kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah harta rampasan ada yang diberikan onta sangat banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan memilih orang-orang dengan tujuan biar orang tersebut akan semakin tertarik dengan Islam. Kemudian Abdul Khawaisirah menyatakan, ya adil ya Rasulullah, berbuat adillah wahyu Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat marah ketika mendengar ucapannya seperti itu. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu karena melihat keadilan dan melihat paling adilnya manusia mereka juga, dan beliau juga melakukan hal tersebut tentu mendapatkan dari apa yang Allah wahyukan kepadanya. Akhirnya ketika mendengar ucapan penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Zul Khawaisirah tadi, maka Umar bin Khattab menyatakan, Da'ani adribu unukah. Biarkan aku untuk penggal lehernya. Dalam riwayat lain, Khalid bin Walid juga menyata, mengatakan seperti itu. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Karena para sahabat memahami orang yang menghina Nabi, menghina Allah, menghina agamanya, itu adalah kafir. Boleh untuk dibunuh. Maka dengan itu mereka pun meminta izin untuk membunuhnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Hatta la yakulan nas anna Muhammadan yaktulu ashabah. Jangan sehingga manusia tidak mengatakan Muhammad itu membunuh para sahabatnya. Karena orang tadi ikut juga perang. Jadi kalau dia bunuh, orang pun akan takut masuk Islam. Menyatakan lihat dalam Islam, orang yang masuk Islam saja dibunuh. Dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Jadi kalau kita mendapati orang yang mencerca Allah, mencerca Nabi, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau mencela agama ini, maka kita ingkari hal tersebut. Jangan langsung kita membunuhnya. Kita ingkari karena melihat masadat dan maslahat. Apalagi kita di negara yang bebas seperti ini. Orang bebas mengatakan apa saja yang dia maukan. Yang penting tidak sampai kita membunuhnya. Kemudian dari dalil ini menerangkan kepada kita tentang kafirnya orang tersebut dan disebutkan oleh beliau wala farqa fil hukmi baina man sabba nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aw sabba ghairihi minal anbiya'i wal mursalin. Jadi tidak ada pembeda pada hukumnya antara mencerca nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mencerca selainnya dari para nabi dan para rasul. Jadi kalau nabi kita dicerca kafir orang mencerca tersebut, menghina nabi kita. Begitu pula menghina nabi lain seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam atau Nabi Musa atau Nabi Ibrahim atau yang semisalnya dari para nabi alaihi salatu wassalam ketika mereka dicerca dicela maka orang yang mencerca dan mencelanya itu telah keluar dari keislaman diminta untuk berbuat taubat untuk bertaubat kalau dia masih terus maka sudah halal darahnya untuk ditumpahkan atau kita katakan dia telah keluar dari keislaman Au ma malakan minal malaika atau mencela seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Jadi ini menunjukkan pula tentang orang yang tidak beriman kepada satu malaikat atau tidak beriman kepada nabi dari para nabi, maka dia telah kufur. Au adahum atau memusuhi mereka, memusuhi malaikat telah kafir sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah orang-orang musyrik dahulu memusuhi Jibril. Mereka sangat memusuhi Jibril. Ternyata diikuti oleh orang-orang Syiah dari kalangan Rafidah dan semisalnya. Mereka memusuhi malaikat Jibril karena Jibril katanya salah dalam menyampaikan risalah. Seharusnya kepada Ali disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw ada ahadan minhum atau memusuhi satu dari para malaikat itu ketika memusuhi walaupun hanya satu, maka dia telah kafir. Wadalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Allahu yastafi minal malaikah. Rusulan wa minan nas. Sungguhnya Allah telah memilih dari malaikat seorang utusan dan dari manusia juga. Memilih dari malaikat sebagai rasul yaitu utusan Allah yang akan disampaikan kepada rasulnya di bumi yaitu Mbak para nabi atau para rasul. Dia Allah telah memilih. Maka dengan itu tidak boleh kemudian untuk kita memilah, milih, memilah. Ini nabi ini kita imani, nabi ini kita kufuri, bukan seperti itu. Atau malaikat ini kita imani, malaikat ini kita kufuri, kita musuhi, tidak seperti itu. Jadi harus kita mengimani semuanya, semuanya diterangkan oleh Allah di dalam akhir surat Al-Baqarah. Wa qawluhu ta'ala dan perkataan Allah Ta'ala, La nufarriku baina ahadim min rusulih dan kita tidak membedakan antara satu dari para rasulnya. Jadi kita harus imani semuanya. Wa qawluhu ta'ala qulu amanna billahi ila qawlihi wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Katakanlah amanna billah, kami beriman kepada Allah sampai perkataannya dan tidaklah diberikan kepada para nabi min rabbihim dari mereka La nufarriku baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan antara satu dari mereka. Jadi harus kita mengimani semuanya. Kalau datang nanti berita-berita dari dari hadis-hadis Nabi atau dari asar-asar yang menjelaskan tentang keberadaan Nabi, yang di sana ada Nabi, sebagaimana yang pernah kita sebutkan yang dinamai dengan Daniel yang telah sahih kisahnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditemukan jenazahnya masih utuh dan kita imani Nabi seperti itu dengan dalil-dalil ketika ada dalil yang menerangkan hal tersebut adanya jenazah Nabi yang sudah berat sudah ratusan tahun masih utuh maka kita mengimani tentang keberadaan Nabi tersebut karena Allah telah menjadikan karamah kepada para Nabi tidak dimakan daging mereka atau jenazah mereka tidak dimakan oleh tanah. Dan keberadaan mereka kita imani. Kita imani. Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang biasa orang-orang sudah mengenalnya. 25 Nabi dan Rasul. Itu bukan pembatasan. Masih ada Nabi-Nabi yang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan datang penyebutannya di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan pula bahwasanya Nabi itu banyak Terutama dari kalangan Bani Israel, para nabi sangatlah banyak. Kemudian beliau sebutkan lagi, wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah ta'ala, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduun lil kafirin." Barang siapa yang keberadaannya dia itu adalah musuh bagi Allah, itu memusuhi Allah, membenci Allah karena menghina Allah tadi, mencerca Allah. Wa malaikatihi dan memusuhi malaikatnya. Satu malaikat pun kalau dia musuhi. Wa rusulihi dan rasulnya. Wa Jibrilah wa Mikalah fa innallaha aduwwun lil kafirin. Dan Jibril, memusuhi Jibril dan Mikal maka sungguhnya dia adalah musuh. Fa innallaha maka Allah maka sungguhnya Allah aduun lil kafirin adalah musuh bagi orang-orang kafir. Karena orang kafir memusuhi Allah, memusuhi nabinya, memusuhi malaikatnya. Maka Allah pun mengumumkan permusuhan kepadanya. Man adani li waliyan faqad adantuhu bil had. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi, barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan peperangan melawannya. Jadi ini memperjelas tentang ketidakbolehannya memusuhi atau menghina, mencela Allah mencela Rasulnya dan mencela agamanya serta mencela malaikat dan yang lainnya dari perkara-perkara agama. Kemudian beliau sebutkan yang selanjutnya, poin yang ke-31. Fa'idha qila laka, dan jika dikatakan kepadamu, Ma jaza'ul mu'minin, apa balasannya orang-orang beriman? Wa ma jaza'ul kafirina yawmal qiyamah, dan apa balasan bagi orang-orang kafir pada hari kiamat, <clears throat> fakul, maka ucapkanlah, jazaul mu'minin al-jannatu fi a'la illiyin. Balasan bagi orang-orang beriman adalah jannah fi a'la illiyin di paling tertingginya tempat yang tertinggi. Ad-dalilu qaulullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala Innal amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah Sungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan, amal saleh, mereka itu adalah paling baiknya makhluk balasan mereka di sisi rob mereka adalah jannah. Jannah Aden yang mengalir di bawahnya sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Zalika liman khasya rabbah. Demikian itu bagi diperuntukkan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Ini balasan yang paling mulia, paling agung bagi orang-orang beriman. Wa jazaa'ul kafirina an-naru fi asfalis fi asfalisa safilin. Dan balasan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka. Yang neraka itu paling tempat yang paling rendah, paling rendahnya tempat-tempat yang rendah, yaitu paling bawah. Wa dalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu." wala yukhaffafu anhum min عذابها kadzalika najzi كل kafur dan orang-orang yang kafir kepada dan orang-orang yang kafir bagi mereka itu adalah neraka jahanam tidaklah diputuskan atas mereka fayamutu untuk mereka mati mereka tetap hidup di dalam neraka di azab rusak nanti di, dikembalikan lagi bentuk semula kemudian di azab lagi mendapatkan azab azab terus menerus Wala yukhaffafu anhum min dan tidak diringankan pada mereka dari azabnya. Mereka senantiasa mendapatkan azab untuk orang kafir seperti ini. Adapun orang mukmin yang dia terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan atau dosa besar, dia masuk ke neraka, diazab sesuai dengan kejelekan yang dia lakukan. Kemudian Allah keluarkan. Kalau Allah menghendaki, tidak memasukkannya ke dalam neraka langsung dimasukkan ke dalam surga tergantung dari kehendaknya Allah. Ini bagi orang-orang beriman. Orang beriman bagaimanapun dia melakukan dosa, kalau dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan keimanan yang disebutkan dalam rukun iman yang enam yang kita sebutkan kemarin, kalau dia mewujudkan hal tersebut menjadi seorang mukmin walaupun dia terjatuh ke dalam dosa besar atau kemaksiatan, maka tergantung pada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diazab maka Allah mengazabnya. Kalau dia diinginkan untuk tidak diazab maka perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka masuk ke dalam neraka maka tidaklah mereka kekal di neraka. Sewaktu-waktu nanti Allah akan mengeluarkannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian beliau sebutkan di sini tentang dalil ini. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas terhadap setiap orang yang kufur, yang melakukan kekafiran. Kemudian bila sebutkan wa dalilu anna al-jannata fi a'la illiyin qawlullahi ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh dia telah melihatnya pada waktu yang lain di sisi sidratil muntaha yang padanya itu terdapat jannah al-ma'wah, yakni jannah yang tertinggi. Yang disebut tak disebutkan jannah tempatnya di sini. A'la ilyin, paling tingginya tempat. Ada jannah di atas yang paling tingginya, kemudian neraka di bawah yang paling bawahnya. Kemudian bila sebutkan lagi والدليل أن النار في أسفل سافلين حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل dan dalil bahwasanya neraka pada paling tempat paling rendahnya tempat yang rendah adalah hadis Bara bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata terhadap apa yang telah diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla. Ini maksudnya ini hadis qudsi. hadis kutsi yaitu hadis yang diriwayatkan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis tersebut yaitu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan telah kita sebutkan perbedaannya dengan Al-Quran tentang hadis kutsi ini dan disebutkan di sini hadis kutsi Allah menyatakan uktubu kitab abdi fi sijin fil ardi suflah tulislah oleh kalian merintahkan kepada malaikat tulislah tentang kitab abdi, catatan untuk hambaku fi sijin fil ardi sufla ini pada tempat penahanan penawanan yang ada di bumi yang paling bawah jadi menyebutkan ini tentang neraka paling bawah tempatnya akhrajahu ahmadu fil musnad wa huwa haditsun sahih dan hadis ini diriatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dan dia adalah hadis yang sahih. Wala nashhadu bil jannati awin nari illa liman syahidalahu ad-dalil. Dan kita tidak mempersaksikan terhadap jannah atau neraka kecuali terhadap kecuali bagi orang yang mempersaksikan tentangnya itu dengan dalil. Jadi kita tidak boleh menyebutkan neraka itu begini sifatnya, begini, begitu menyebutkan tentang neraka itu keberadaannya di sini dan di sana. Tidak boleh. Kalau kita tidak memiliki dalil. Jadi kalau kita memiliki dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi menerangkan tentang jannah, maka kita sebutkan jannah itu seperti itu modelnya. Biqaulillahi ta'ala dengan dalil perkataan Allah ta'ala wala takfu laisa laka bihi ilmun dan janganlah kamu mengucapkan terhadap apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu padanya. Dan kemudian beliau sebutkan ini yang berkaitan dengan masalah negeri jannah dan yang berkaitan dengan neraka. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-32. Fa idza qila laka kam kam adadud dur ad-duri ad-duari. Dan berapa jika dikatakan kepadamu berapa jumlah dari negeri? Negeri itu ada berapa negeri-negeri? Fakul maka katakan salah satu ada tiga, ada tiga negeri. Yang pertama darud dunia alfaniyah. Yang pertama ada negeri dunia yang sirna, yang akan hancur nantinya. Itu tidak kekal. Wadalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul urur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan perhiasan yang menipu. Jadi kesenangan di dunia itu hanyalah kesenangan sementara yang menipu. Nantinya akan lenyap. Dan hakikat dunia seperti itu nantinya akan hancur. Ini yang berkaitan dengan negeri dunia. Yang fania. Yang fana. Itu negeri yang akan hancur. Kemudian yang kedua. Darul barzakh. Negeri al-barzakh. Yaitu alam kubur. Wadalilu qawlullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Dan dari belakang mereka itu ada barzakh. Sampai pada hari akan dibangkitkan. Jadi negeri barzakh seperti dunia juga dia tidak selama-lamanya. Nanti akan dibangkitkan orang yang dikubur. Pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Kemudian akan diproses. Dan disebutkan kemudian negeri yang ketiga, Darul Qarari, yaitu dar negeri yang kekal abadi. Wadalilu qawlullahi ta'ala mukhbiran an mu'mini ali fir'auna. Dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala pada pengkhabaran tentang seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Ya qawmi innama hadihil hayatu dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Jadi Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai sesembahan, sebagai pencipta, ternyata ada dari keluarganya, bahkan istrinya sendiri. Asia radhiyallahu anha beriman menyisihi Firaun, Firaun pun menyiksanya. Dan ada juga dari orang yang beriman dari keluarganya menyatakan, "Wahai kaumku, sesungguhnya atau hanya saja dunia kehidupan dunia ini perhiasan, perhiasan saja dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi selama-lamanya. ini menetapkan kepada kita tentang permasalahan yang berkaitan negeri. Bahasanya negeri itu terbagi kepada tiga. Negeri dunia yang fana, yang akan hancur, yang akan lenyap. Negeri barzakh, perjalanan dari dunia menuju akhirat dan barzakh di sini tempat proses yang akan kita sebutkan nanti dalil tentang kisah Utsman bin Affan yang menangis ketika menziarahi kubur menjelaskan tentang barzakh ini tempat persinggahan kalau orang orangnya selamat padanya maka di akhirat juga selamat kalau orang mendapatkan azab padanya maka di akhirat juga nanti akan mendapatkan pula yang lebih dari itu kemudian darul qarar yaitu negeri yang kekal abadi baik di jannah maupun di neraka. Dan di sini terdapat penetapan terhadap jannah. Orang yang masuk jannah akan kekal selama-lamanya. Orang yang masuk neraka, kalau dia mukmin, maka nanti dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Dan kalau dia kafir atau dia munafik atau dia musyrik, maka dia selama-lamanya di dalam neraka.